السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk Dengan Al-Quranul Karim Dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الله semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Kita yakin bahwa istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam di dunia mereka adalah istri-istri Nabi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi fitnah di masa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam antara istri Nabi dengan sebagian sahabat Ammar bin Yasir berceramah. Dia mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annahu zaujatu nabiikum fil jannah." Dia mengatakan demi Allah aku tahu dia adalah istri nabi kalian kelak di surga. Tapi Allah menguji kalian dengan dia. Subhanallah. Kita umat Islam meyakini bahwa semua istri nabi adalah ibunda kita. Sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan bagi seorang muslim karena Allah berfirman wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, tapi dia bukan ibu bagi orang-orang kafir. Berapa istri Nabi? Antum. Berapa? Sebelas. Antum sebutkan tujuh. Hadiah Ustaz. Iya, anak kasih hadiah, tenang. Kalau nggak bisa antum kasih anak hadiah. Nah, fabel Yang pertama, jangan Aisyah yang pertama. Siapa yang pertama? Khadijah, nah. Aisyah. Terus Ummu Kalthum. Masya Allah. Baca di kitab mana itu? <laughs> Nah, Sofia binti Huyai bin Akhtar. Nah, bismillah, bismillah. Tarik nafas Yang <laughs> Masya Allah. Oke, okay, anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Kita mau bicara bersama keluarga masuk surga. Dan kita tahu semua keluarga Nabi itu istri-istrinya akan bersama Nabi alaihi salatu wasallam di surga. Baik antu. Sebutkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Kalsum lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kitabnya beda yang kita baca ini jemaah. Maryam. Maria Al-Qibtiyah itu budak Rasul SAW, bukan istrinya. Baik, fadal. Kemudian Hind. Hindun. Ada putrinya Hindun. Nah, Ummu Habibah. Nah, itu putrinya. Putrinya Abu Sufyan. Ibunya Hind binti Udbah. Baik, terus. Masya Allah. Fadal. Baik, yang nyebutkan lengkap sebelas nggak salah. Insyaallah. Antum angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Khadijah, Aisyah, Sauda. Sudah. Aisyah udah. Hafsah. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Zainab. Zainab lagi. Zainab dua. Double Zainab. Naam. Maimunah, Juwairiyah. Siapa satu lagi? Sofia belum disebutin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana, kayaknya udah cukup <laughs> jamaah. Para jemaah, rahimakumullah. Kembali kita berselawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inna allaha وملائكته يصلون على النبي Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasallam di sisi Allah. Syarikat. Tidak disebut namanya la ilaha illallah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hal itu. Dan ternyata Allah karena cintanya kepada ini hamba dia senantiasa bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Dan malaikat-malaikat Allah pun karena cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kita yang mengaku orang beriman. Kita yang mengklaim diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat untuk beliau? Coba kita hitung jemaah. Buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah lidah antum kering dari mengucapkan salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد hari ini tanggal tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Insyaallah. Jangan salah tanggal 18 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik. Ah, ana mau tanya sama antum. Berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu meninggal dunia? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira lah antum. hadiah, dapat hadiah. 1400 Tahun Lebih. berapa beliau meninggal? Tahun berapa beliau meninggal? Sallallahu alaihi wasallam. Masa antum jangan rame-rame jemaah. Satu yang ditanya. Hah? 40 Hijriah. Allahu Akbar, anak kasih hadiah Oh, apa? Nah, fadlah. Cuma 40 Hijriah itu selesainya khilafah Ar-Rashidah. Meninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu tahun 40. Bertahun berapa meninggalnya? Tahun 11 Hijriah. Maka sudah 1400 26 tahun yang lalu dan agama Allah ini telah sampai di Jogja ada di sini. Bermula dari kota Mekah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada pertanian di tempat itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan la yablughunna hadzal amr ma balagha al wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan dengan izin Allah, Islam sudah lama ada di Jogja. Tapi tidak ada jaminan Islam di Jogja akan terus ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan Islam di Nusantara akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Rasul SAW. Apalagi dari Allah Jalla Jalaluh memang Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini sampai kiamat. Untuk Jogja nggak ada jaminan. Antum tahu yang namanya Spanyol? Apa yang kita kenal dari Spanyol sekarang? Real Madrid, Barcelona, apa lapangan yang paling besar di situ? apa? Lapangan bola terbesar yang ada di situ. Santiago Bar Padahal di situ ada Ibnu Hazm dahulu. Di situ ada Imam Qurtubi di sana. Di situ ada Abu Hayyan. Di situ ulama-ulama Islam yang kitabnya sampai hari ini dibaca di Jogja. Tapi tempat mereka sudah menjadi tempat negeri orang-orang kafir. Kita tidak akan temukan kuburannya Ibnu Hazm di sana. Sekolah tempat Ibnu Hazm mengajar, mencetak ulama nggak ada. Karena memang Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di tempat itu dan tidak pula di Jogja. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agama Allah ini. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah, siapa yang akan memakmurkan rumah Allah? Apa kita akan tunggu orang-orang yang mereka benci dengan Islam untuk memakmurkan rumah Allah. Lah. Antum lihat Islam di Timur-Timur. Tinggal berapa persen sekarang? Ada beberapa puluh belasan masjid. Sekarang tinggal beberapa yang bisa dihitung dengan jari. Sebagian sekolah-sekolah Islam sudah menjadi pertukuan. Sebagian sudah menjadi kandang-kandang. Ada. Bukan itu yang akan kita kaji, jemaah. Kita berpikir bagaimana kita bersama-sama keluarga masuk surga. Biasanya orang yang sukses dia dimunculkan di televisi. Ada acara-acara khusus di televisi kita untuk ngobrol sama orang-orang yang sukses. sukses yang anaknya sukses, yang usahanya sukses ditanya, "Bapak ini kok bisa seperti ini? Apa resepnya? Apa rahasianya? Bisa menjadi orang terkaya nomor dua, nomor tiga? anak anaknya sukses semua memimpin perusahaan-perusahaan, kok bisa Bapak seperti ini?" Subhanallah. Untuk kesuksesan dunia, banyak orang bertanya, "Apa resepnya?" Padahal dia tahu beberapa tahun kemudian orang ini akan hilang, tenggelam di telan bumi. Mana Steve Jobs? Ada yang kenal sama Steve Jobs? Yang sampai hari ini mungkin HP-nya dipakai sama kita. Kemana dia? Jadi bangkai. Kenapa kita ingin tahu sebab kesuksesan dia? Dibikin filmnya katanya. Tentang perjalanan kesuksesan dia. Apa engkau tidak bikin perjalanan bagaimana dia mati akhirnya? Kita memang menghitung sesuatu itu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana obrolan orang-orang sukses di dalam surga. Ketika mereka duduk bersama, mereka saling ngobrol. Engkau kok bisa masuk surga? Kok bisa kau sampai sini? Apa yang kau lakukan? Allah berfirman wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana penghuni surga ini duduk berhadap-hadapan saling bercerita tentang perjuangan dan perjalanan hidup mereka sampai mereka ke surga. Kalian kok bisa sampai sini? Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu di keluarga kita termasuk orang-orang yang takut sama Allah. Kita khawatir. Kita cemas ketika itu. Ketika hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia takut, bukan takut anak yang tidak bisa makan. Karena rizki sudah selesai dicatat. Bukan takut gimana anaknya nanti kawin dengan siapa. Apa kerjaan anaknya? La musyfiqin karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya tempat lewat belaka. Jembatan. Masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati. Apa kata mereka? Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Kemudian karena rasa takut kita, rasa cemas kita, Allah akhirnya menyelamatkan kita. Memberikan surganya kepada kita. Memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam firdaus. Kepada surga Allah yang indah. Wa waqana azab samum. Dan dia menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Inna kunna min qabl. Nad'uh kita selama hidup di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Tidak sedikit di antara kita yang tak kalah berdoa, yang tak kalah menyusun masa depan mereka, yang dicari hanya dunia. Bagaimana suamiku jadi sukses, bagaimana anak-anakku jadi ini. Dan terus terang, kebahagiaan anak termasuk bagian dari kebahagiaan orang tua. Orang tua itu siap mengorbankan apa saja demi anaknya. Ketika hidup di dunia. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Allah bercerita tentang hari kiamat. Tentang ini orang yang sedang berkeluarga, yang punya anak, punya istri, yang sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Dia kirim uang terus, anaknya sekolah di Jogja. Dia ingin anaknya jadi insinyur, jadi teknik, jadi apa, kirim duit terus dia dengan harapan anaknya nanti gembira. Karena kehancuran anaknya termasuk kehancuran diri orang tua. Ketika orang tua ditelepon, Pak, anak bapak di penjara. Anak bapak di tahanan. Anak bapak di rumah sakit. Bagaimana perasaan orang tua mendengar hal itu? Hancur hatinya. Ketika terjadi kiamat. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ Ketika datang tuh kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia kalau ada masalah dia mendekati saudaranya. Dia curhat sama saudaranya. Pada hari itu melarikan diri. Bukan cuma saudaranya. Yang lebih parah dari itu dia akan melarikan diri dari bapak dan ibunya. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Semuanya ditinggal. Istri yang setiap kita pulang kerja, kita datang, dibukain pintu, nanti kita akan meninggalkan istri kita. Anak-anak kita yang ketika sakit kita gendong kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada hari kiamat kita akan lepas dan tinggalkan mereka semua. Kenapa? minhum yawma yughni. Semuanya akan sibuk mikirin diri sendiri. Nggak ada lagi mikirin orang lain. Sampai bapak ibunya dia tidak pikir. Di sini kita memikirkan. Tapi nanti kita lupa. Dan seharusnya bagaimana supaya nanti semuanya walaupun kita tinggalkan sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya sudah mempersiapkan diri sebelum kematian tiba. Para jamaah tatkala di dunia kalau ada anak yang masuk penjara, bapak itu malu maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk menebus itu anak. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta ke rumah seorang mantan pejabat yang terkenal. Yang kekayaannya jangan ditanya, dia sudah meninggal. Dia punya anak beberapa, satu laki anaknya. Diceritakan anak yang laki itu sudah habis mungkin puluhan miliar karena narkoba. Tapi sang bapak berusaha menutupin, ditangkap, dibayar, dikeluarin, ditangkap, dibayar, dikeluarin. Dia nggak mau anaknya di penjara. Tahu anaknya salah, tapi nggak tahan hati orang tua melihat anaknya harus tersiksa di sana. Karena anak itu adalah belahan jiwa orang tua. Itu di dunia anak berusaha nggak berhasil kasih modal lagi sama orang tua nggak berhasil kasih modal lagi tapi nanti pada hari kiamat berbeda urusan Allah bercerita di surat Al-Ma'arij yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه pada hari kiamat itu tatkala manusia-manusia digiring menuju neraka jahanam seorang bapak seorang ibu ingin pada hari itu kalau bisa anaknya dijadikan tebusan kalau di dunia dia ingin nebus anaknya, di akhirat anaknya diminta, kalau diminta, bapak mau selamat dari neraka, tapi anaknya masuk neraka. Seorang ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan anakku ke neraka. Yang penting aku selamat. Nanti akan seperti itu jemaah. Bukan cuma anak, ketika ditanyakan, engkau siap memasukkan istrimu ke neraka demi kau selamat. Nggak apa-apa istriku masuk neraka. Yang penting aku selamat. Dan dikatakan saudaranya, Engkau bisa selamat asalkan anak, istri, dan saudaramu jadi tebusan masuk neraka semua. Orang-orang akan mengatakan, nggak apa-apa, masukkan mereka semua ke neraka. Nggak ada mikirin anak. Nggak ada mikirin istri. Adab yang di depan mata mereka, mereka tahu. Mereka akan susah keluar dari sana. Bahkan bila dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak ada kemungkinan keluar. Baik, kemudian dikatakan kepada dia, engkau bisa selamat kalau kobilahmu. Kalau sukumu semua masuk neraka, kau sendiri yang selamat. Mau engkau? Dia mengatakan, enggak apa-apa. Lalu Allah mengatakan, andai kata semua yang di muka bumi ini dijadikan tebusan. Anak-anak cucunya, bapak, kakek semuanya. Asalkan dia selamat, dia akan melakukan itu jamaah. Nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Mungkin selama hidup engkau bisa beli 10, 20, 30 pakaian, bahkan ribuan pakaian. Tapi kau angkat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi nggak pakai alas kaki dalam kondisi belum disunat telanjang. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi itu, "Ar-rijalu wan nisa?" Ya Rasulullah, lelaki apa wanita itu kumpul telanjang mereka. Enggak ada pikiran mau noleh jemaah untuk melihat. Nah, antum kayaknya ada mau pengumuman. Enggak, Nanti ada Baik, Anda lanjut. Nggak ada lagi memikir melihat yang telanjang-telanjang. Al-amru a'zamu min dhalik. Terus apakah kita di padang pasar bisa saling kenal sama saudara kita? Yang ini dikuburkan 50 tahun yang lalu, mungkin seorang kakek nggak pernah ketemu sama cucunya. Kenal nggak kita di situ? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat nggak akan kita kenal. Apa tiga tempat itu jamaah? Siapa yang mau jawab? Kita persiapkan. Nah, untuk udah dapat hadiah untuk yang lain. Nah, fadl. Ketika Ketika di mizan, taib, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika Masya Allah, karena dia sudah jawab satu, nak kasih hadiah nggak apa. Warakallahu fikum. Ketika di hisab, ketika pembagian rapot, orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Sampai dia tahu dipegang dengan tangan apa kitabnya. Ketika di mizan, di dia akan lupa dengan semua keluarganya. Sampai dia tahu apakah berat kepada kebaikan atau keburukan. Dan yang ketiga, tatkala di disirat Sampai mereka bisa melaluinya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang tua yang kepingin seneng sendirian. Kepingin ketawa sendiri anaknya nangis. Orang tua kalau hari itu dapat rezeki satu triliun, tapi dia dengar anaknya tabrakan dan koma, dia lupa dengan uang satu triliun. Yang katakan anakku, aku ini kerja buat mereka. Setiap orang tua kalau ditanya kenapa bapak harus capek-capek, kan umur bapak tinggal beberapa tahun lagi, udah tua bapak. Iya lah Ustaz, saya kerja buat anak-anak Ustaz. Sampai keluar negeri, ada yang kerja di Saudi, ada yang kerja di Kuwait, yang kerja di Malaysia. Antum tanyakan kepada mereka, kepada orang tua, untuk apa bapak capek-capek? Kadang-kala yang kerja ibunya. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak lagi kuliah Ustaz. Anak kerja membiayai anak-anak. Anak-anak terus yang dipikirkan. Memang kita tidak akan sempurna kebahagiaannya. Kalau di surga, nggak ada anak kita. Kita nggak ketemu tuh sama anak kita. Seorang suami nggak ketemu sama istrinya. Oleh karena itu dari kemuliaan Allah, Allah akan menggabungkan, akan mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang beriman. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin" alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman pula kita biasanya di dunia ngelihat nih orang-orang yang sukses anaknya biasanya sukses bapaknya tentara anaknya semua jadi tentara Bapaknya dokter, semua anaknya jadi dokter. Bapaknya preman, anaknya semua jadi preman. Jadi preman lah ya Tapi ada anak-anak yang jalurnya berbeda sama orang tuanya, tapi secara umum akan melanjutkan orang tuanya. Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak keturunan yang beriman, al alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan hubungkan mereka bersama anak keturunan mereka. Walaupun mungkin secara amalan nggak sama. Secara amalan mungkin lebih banyak amalan orang tuanya. Tapi karena anak-anaknya beriman pula, nanti Allah akan berikan kepada mereka kesempatan untuk berjumpa dan bergabung. Di beberapa azar disebutkan tentang seorang yang masuk surga Kemudian dia berada di derajat yang tinggi. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, mana keluargaku? Mana anak keturunanku?" Dikatakan kepada dia, "Mereka amalannya nggak sama sama engkau." Nggak setara dengan engkau, nggak sebanding untuk dimasukkan ke tempatmu. Apa kata mereka? Ya Allah, ya Rabbana, ini kuntu amaluli li Ya Allah, aku dulu beramal untukku dan untuk mereka, ya Allah. Dia ingin dikumpulkan bersama keluarganya. Dan Allah kumpulkan jamaah. Allah tidak akan kurangin dari amalan-amalan mereka. Dan bayangkan, malaikat-malaikat pemanggul arsy Allah itu mendoakan kita. Mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka dikumpulkan bersama istri-istri dan anak keturunannya. Soalnya kalau seneng sendirian jamaah antum bisa bayangkan di dunia, di dunia antum lihat. Orang tua sukses, istrinya di penjara, anaknya di rumah sakit. Nggak tahu. Apa dia akan merasakan kebahagiaan? Akan berkurang kebahagiaan dia. Oleh karena itu malaikat-malaikat pengangkat arus berdoa Rabbana. Di surah Ghafir ayat 8. Wa adkhilhum Jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, wahai Rabb kami, masukkan mereka ke surga adn yang kau janjikan buat mereka. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan masukkan ya Allah. Bukan cuma mereka yang dimasukkan ke surga, tapi bapak-bapak mereka yang soleh. Istri-istri mereka yang soleh. Anak keturunan mereka yang soleh innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha mulia, maha perkasa, dan maha memiliki hikmah yang banyak. Itu doa mereka. Maka kita lihat orang tua tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Dia ingin anaknya jadi orang baik. Sang anak tidak pernah berhenti mengatakan Robbi firli, Wali Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minta dia juga. Karena agar kebahagiaan itu sempurna. Sekarang bagaimana? Caranya supaya bisa masuk surga bersama keluarga. Perlu dipersiapkan. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Antum harus pilih. Gak sembarangan istri yang bisa diajak masuk surga. Ada istri-istri kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafatihun lil khair, maghaliqun bisyarr. Kunci-kunci pembuka kebaikan. Penutup-penutup segala pintu keburukan. Ada istri yang kayak gitu. Antum cari yang kayak gini nih. Dan antum berhak memilih. Cuma kadangkala kita memilih istri itu pakai nafsu. Hmm. Engkau cocok. Alhamdulillah cocok sudah. Insyaallah, Bismillah. Bismillah ini nggak mau istikharah dulu apa enggak sudah ya Allah. Ana sudah tiga tahun nungguin dia. Dia kan yang tunggu dulu. Ini masalahnya surga dan neraka bukan masalah kau cuma senang dua tiga hari. Kalau bicara nafsu mungkin seminggu udah habis nafsu. Sebulan udah selesai nafsu. Tapi engkau akan hidup lama bersama pasangan hidupmu. Maka dalam Islam dianjurkan oleh Nabi Alaihissalam untuk memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Antum pilih jamaah. Jangan salah memilih. Kita beli barang kalau nggak cocok bisa dibalikin. Tapi kalau antum nikah sampai rumah, wallah nggak seperti yang saya bayangkan. Sudah, yuk ikut. Pak, minta maaf pak ya nggak cocok <laughs> istri bilang nggak cocok dibalikin nggak antum udah mahar udah persiapan berbulan-bulan maka persiapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada kita beliau memberikan arahan kita semua tahu tuh hadisnya tapi kadangkala kita masih kalah sama nafsu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'ali arba, wanita dinikahin karena empat hal. Yang pertama, lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat yada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita dinikahin karena empat hal. Yang pertama karena kekayaannya. ya ada orang menikahin karena kekayaannya. Bahkan katanya di Jogja ini Masya Allah. Ada orang yang memang pesen, gak apa-apa, janda yang penting kaya. Iya. <laughs> Gitu, ada pesanan kadang-kadang. Baik, gak apa-apa, gak dosa, gak dosa. Tapi kau yang nanggung nanti kehidupanmu nanti. Baik, jadi kalau kita bicara tadi memilih, kau bebas memilih. Yang kedua karena kecantikannya. Dan sampai sekarang Gak bisa dipungkirin orang itu suka dengan wanita yang cantik. Kalau ada yang gak suka dengan yang cantik, harus periksa ke dokter. Nah, periksakan ini ada apa ini? Itu sudah fitrah. Bahkan zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal bani. Ada yang menikah, anak menikah alhamdulillah saya dapat santriwati paling cantik yang semua ustadz itu rebutan. Alhamdulillah anak yang dapat gitu kan. Ada ustadz rebutan juga. Kan? Nah itu terjadi. Nggak apa-apa kamu memilih yang cantik. Tapi kecantikan itu sampai kapan sih jemaah? Orang itu melihat sesuatu jadi sangat berharga buat dia karena belum dimiliki. Sesuatu akan menjadi berharga karena kita belum memiliki. Kalau udah kita milikin, Biasa. Kita mobil nih, kepingin mobil, oh yang paling bagus. Ferrari kita lihat umpamanya, Masya Allah, kapan anak punya Ferrari? Setiap ada mobil Ferrari lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas udah beli Ferrari, ambil minum kopi, biasa aja, nggak bahagia lagi dia. Udah dapet Ferrari. Udah hilang itu. Begitu pula kecantikan. Lambat laun karena udah tiap hari ngeliat, udah biasa. Yang ketiga, lihasabiha. Menikah karena karena nasabnya. Dan masih ada orang-orang yang kalau kawin dilihat anak keturunan siapa dia. Fulan anaknya Raden, masya Allah, nggak apa-apa, terima. Fulan, ya bapaknya tukang becak, aduh janganlah. Walaupun anaknya dokter, tapi karena keturunannya tukang beca. Dan itu kadangkala -kadang kita merasa nggak nyaman punya orang tua yang pekerjaannya mungkin rendahan. Lah, coba. Ketika haji wada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua para sahabatnya. Lalu beliau menekankan sebuah prinsip yang harus dijunjung tinggi-tinggi oleh setiap muslim. Allah كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى Kalian ingat semuanya berasal dari Adam. Semuanya. Nggak ada istilah darah biru itu. Emang yang dokter di sini mungkin pernah melihat orang rumah sakit darahnya biru? Nggak ada. Semuanya merah. Sekarang semua dari Adam. Wa Adam min turab dan Adam diciptakan dari tanah. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Kecuali dengan satu. Illa bittaqwa. Oleh karena itu Rasul SAW yang terakhir yang keempat disebutkan. Beliau mengatakan lidiniha. Ada orang yang menikahi karena melihat agamanya. Kalau engkau menikahin wanita karena agamanya, selesai. Insya Allah kau mau poligami aman. Insya Allah. Antum senang semua jamaah. Kalau sudah agamanya baik, masya Allah, yang dia raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa, malah istrinya mau dicarikan. Susah kayaknya dapetnya gitu bang. <laughs> Kalau istri mencarikan itu insya Allah seribu satu mungkin jamaah. Tapi yang ridho dengan takdir Allah itu banyak insya Allah. Kembali Nabi mengatakan alaih salatu wassalam fadfar. Beruntunglah engkau kalau dapat yang agamanya baik. Kau keluar kota nggak pernah takut dengan urusan rumah. Engkau pergi bahkan engkau mati, engkau tidak akan takut dengan anak-anak keturunanmu. Sang ibu akan mendidiknya dengan benar. Karena engkau telah memilihkan seorang ibu yang bakal membawa anak-anaknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau agamanya yang baik. Tapi kalau dilihat kecantikannya saja, maka sang ibu akan sibuk dengan apa? Dengan make up. Tiap hari Allah anak kadang kala baca ya, ada orang yang untuk make up tiap hari 19 juta. Ya karena dia cantik. Orang cantik itu takut kelihatan jelek. Beda sama orang jelek. <laughs> Dia nggak pernah takut kelihatan cantik dia itu. Nah, ini fitnahnya orang cantik jamaah. Dan kita kalau dapat orang cantik sampai dikatakan waman yahtubil hasna falyasbir ala ghala ilmuhu. Barang siapa yang melamar wanita yang cantik maka hendaklah dia bersabar dengan mahar yang mahal biaya hidupnya kalau antum beli Suzuki tahun <laughs> mobil Suzuki ya. Carry tahun 90 biayanya nggak terlalu mahal. Tapi kalau antum beli Ferrari jemaah, Masya Allah. Kenal potnya 220 juta katanya. Kenal potnya doang. Allahu Akbar. Ya itu sesuai. Nabi SAW mengarahkan kita agamanya. Supaya tadi tenang hidup kita jemaah. Kalau antum ketiduran pas azan subuh dipanggil, dibangunin. Mas, mas. Nggak mau bangun diambilin air. Mas, Allah. Ketika bangun sang suami tidak akan marah. Yang subhanallah jazakillah khairan. Bangun berangkat ke masjid. Karena agamanya yang dilihat. Tapi kalau agamanya nggak benar, Ustaz, apa nggak bisa Ustaz? Cantik, kaya, nasabnya Masya Allah, dan agamanya baik. Bisa jamaah. Tapi mungkin nunggu antum tua renta. <laughs> Nyarinya itu capek antum ke sini. Jogja nggak ada. Berangkat Jakarta. Berangkat ke Solo. Nggak ada. Berangkat sampai tua renta nggak dapat dapat antum. ridola, ridola. Yang penting Nabi sudah menjelaskan lidiniha itu yang terpenting. Wajah penting juga. Karena Rasul SAW menyuruh kita melihat kepada calon pasangan hidup kita. Bagi kaum wanita, jangan menerima lelaki sembarangan. Jangan. Kadangkala ada wanita-wanita yang kesian ya. Karena dia sudah lama menjomblo. Iya. Umur sudah 31 tahun Lalu dia mengatakan, Pak, udahlah siapa aja yang datang, yang penting laki, Pak. <laughs> Dia nggak milih-milih, jangan. Berapa banyak wanita yang terpaksa menerima lelaki karena dia sudah tua, dia berharap untuk bisa cerai dari lelaki itu. Karena ternyata dia salah memilih calon suami. Tetap walaupun kau tua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faankihu. Apabila datang meminang putri kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik. Ini agama dan akhlaknya terus kita ingatkan. Karena ada orang yang Masya Allah ngajinya kenceng Masya Allah. Datang kajian terus tapi utang nggak bayar-bayar. Ini agama dan akhlak nggak berjalan bersama. Nabi mensyaratkan agama dan akhlaknya kawinkan tuh. Para sahabat yang mereka baru saja hidup di masa jahiliyah. Yang mereka memandang kepada harta. Mereka memandang kepada nasab. Maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ya Rasulullah?" Orang ini oke okay, agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di lainnya. Mungkin nasabnya, mungkin kulitnya kata Rasul SAW illa taf'alu kalau kalian tidak melakukan itu tidak mengawinkan itu orang takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan yang besar di muka bumi ini antum mudah lihat buktinya anak-anak yang jadi preman anak-anak yang narkoba anak-anak yang mencuri yang jadi begal tanyakan bagaimana bapak dan ibu. Ya tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang orang tuanya soleh, anaknya nggak bener ada. Tapi kebanyakan kalau ketika memilih kita tidak mempertimbangkan agama dan akhlak, maka akan ada masalah besar. Kemudian di dalam rumah tangga suami istri ini harus saling mengingatkan. Watawasau bil hak Watawa tawasau sabr. Ada istri-istri yang dia tidak mau memberitahu suaminya. Tidak mau memperingatkan suaminya. Udahlah biarinlah dia mau ngapain. Yang penting dia ngasih nafkah. Jangan. Engkau sebagai seorang istri apa nggak kepingin masuk surga bareng suami sama anak-anak? Apa mau anak-anak dapat bapak yang tidak bisa menjadi contoh? Maka seorang istri berusaha memperbaiki suaminya. Tapi ingat, ibu-ibu ingat nih, bapak-bapak ini nggak suka diguruin. Kalau ngasih tahu suami nggak perlu pakai majelis khusus. Majelis khusus, bawa kitab, Bismillah, sama air. Pak nanti datang ya, habis maghrib. Mau ngasih tahu sia sama suaminya. Nggak seperti itu. Suami ini kawamun. Ar-rijalu kawamun 'ala Pemimpin dia. Cara ngasih tahu pemimpin itu dengan menyindir, dengan bahasa-bahasa sindiran, dengan bertanya, "Mas, afwan, Mas. Hukumnya itu orang kalau umpamanya beli rumah pakai bank itu apa dalam Islam, Mas ya?" Oh. Ya, nanti saya carikan fatwanya. <laughs> Dia paling tidak dia mau tahu karena banyak orang mereka melakukan riba, rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba. Karena dia nggak ngerti jamaah. Dia berpikir nggak apa-apa, tapi mungkin istrinya udah ngaji. Dia ingin nih bagaimana suaminya meninggalkan hal itu. Maka dengan cara yang baik, jangan ke sini. Mas tahu mas, anak nggak mau naik mobil mas lagi sudah haram itu hukumnya. Allah gitu kan. Ini bisa perang di rumah itu nggak seperti itu. Suami ini insya Allah baik, suami ibu-ibu itu insya Allah baik. Betul Bapak-bapak. Antum baik-baik semua kan? Amin insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, kemudian kalau ngasih tahu suami ada suami yang Masya Allah ahli hisap. Sampai tembok rumahnya itu banyak asapnya. Istri kalau ngasih tahu kadang-kadang ada istri-istri yang keterlaluan ya, Dia mengatakan orang yang suka menghisap nar raka bisa masuk neraka. Masya Allah. Jangan kasih tahu dengan cara yang baik. Ada kitab bilang, Mas, Ana dapat kitab nih, Mas. Mungkin kitab ini termasuk kitab yang menyimpang, Mas. Tolong, Mas, Ana takut tersesat. Ya, sini. Hati-hati baca kitab. Suami kan merasa dijadikan pemimpin baca. Ternyata dia dikasih tahu, oh nggak boleh. Tapi kalau antum ngomong, Mas, sampean baca kitab ini supaya jadi orang benar insya Allah nggak dibaca sama dia. Emangnya anak belum benar gitu kan? Maka tolong cara yang baik seperti itu. Kemudian seorang suami ketika memberi nasihat istrinya, istri ini banyak kesalahan. Wajar dia, dia wanita yang punya kekurangan. Istri itu bukan bidadari dan diajarin. Ada istri yang mungkin sholatnya telat-telat. Ada tuh wanita yang masya Allah tidak ingin sholat kecuali semua urusan rumah udah selesai. Betul Bapak? Bapak? Insya Allah. Kompak Bapak. Bapak. Insya Allah. Ditanya, Bu sudah sholat? Nanti. ini, ini masih kurang sedikit nyapunya. Ya nyapu. Habis nyapu, masak. Nggak enak sholat kalau bau ikan mas, kata dia. Ya. Terus kapan sholatnya? Nanti lah. Pas mau sholat, anaknya baru pulang sekolah. Aduh, ngurusin anaknya. Sholat duhur setengah tiga. Dan ini termasuk orang-orang yang lalai jamaah. Katakan kepada istri kita, istriku, nggak apa-apa rumah ini kotor, nggak apa-apa. Asalkan engkau bisa membawa anak-anak ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika memberitahu istri, balut nasihat kepada istri itu dengan cinta dan kasih sayang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bukan istrinya, kepada sahabatnya, beliau kalau mau ngasih nasihat itu Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi ini uhibbu. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Lalu beliau ngasih nasihat, "Fala tada'anna fi duburi kulli salah." Setiap akhir salat itu jangan pernah engkau tinggalkan mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ngasih nasihat Mu'ad dengan cinta. Memberi nasihat Abu Dhar. Beliau mengatakan, Ya Abadar ini uhibbuka kama uhibbu nafsi. Aku cinta kepadamu sebagaimana aku cinta kepada diriku sendiri. Subhanallah. Ketika ngasih nasihat istri kayak gitu. Panggil istrinya. Jangan ngasih nasihat istri di depan anak-anak. Jangan. Akhirnya anak-anak kita tidak menghormati ibunya. Jaga kehormatan seorang wanita. Tetap dia ibu. Ketika ada kesalahan bisikin dia. Tidak perlu anak itu tahu apa yang diomongkan bapaknya. Kadangkala kita kelepasan. Istri berbuat salah, langsung kita tegur mamanya. Ya, kalau kelepasan minta maaf sama istri. Afan, anak tadi kelepasan ngomong itu. Nggak seharusnya anak ngasih nasihat di depan anak-anak ya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Masalah sholat, masalah keluar rumah ya. Sampai ada cerita wanita-wanita yang kalau suaminya keluar rumah, 15 menit kemudian istrinya keluar rumah juga. Ustadz, anak keluar rumah untuk kajian. Kajian pagi, kajian sore, kajian Ba'dal Isya. Ada tuh, kalau di Jakarta Masya Allah. Sampai suami-suami itu, Allahu Akbar ya. Ada suami, ada seorang ustadz ngomong sama anak. Syafiq, hati-hati kalau ceramah ya, kata dia. Kenapa ustadz anak ngomong? Tuh ada seorang suami ngomong. Istrinya kurang ajar setelah dengarkan ceramahnya ente. Allahu Akbar. Iya katanya, coba apa yang ente sampaikan? Hati-hati ibu-ibu. Kadang-kala ibu-ibu semangat ngikutin kajian, akhirnya dia lupa dengan hak-hak suami. Puasa saja, puasa saja. Istri itu kalau mau puasa sunnah harus izin sama suaminya. Ini haknya Allah Jalla Jalal. Ketika suaminya hadir, dia mau puasa, dia izin. Mas, aku mau puasa. Sang suami mengatakan, jangan dek. Takut ada perlu sama engkau. Insya Allah. <laughs> Nah, nggak apa-apa. Si istri, bang, anak ini mau ibadah. Lah ada. Sami'na wa ato'na. Jaga hal itu. Ketaatan kepada suami, hak-hak suami. Kalau bicara tentang hal itu banyak sekali. Tapi karena kita berbincang tentang bagaimana membawa ke dalam surga, jadi yang penting semuanya memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Sebagai seorang suami pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketika seorang suami tidak memiliki ilmu untuk meluruskan istrinya, bawa istrinya ke kajian. Istriku, aku mohon kepadamu. Aku kepingin ditemenin engkau datang kajian. Itu orang-orang pada bawa istrinya Ana cuma bawa tas kata dia. Nah dia katakan kepada istri aku kepingin sama engkau. Bujuk istri ya. Kadang-kala ada istri-istri. Masalahnya gini. Kita itu sudah salah milih. Kita baru ngerti agama setelah nikah punya anak banyak. Lalu kita dapat hidayah duluan. Istri kita belum. Gimana caranya? Ya di sini kita ya sudah. Masih banyak wanita yang lain. Insyaallah. Jangan dia memang belum dapat hidayah. Kau bawa pelan-pelan kau ajari datang kajian ketika kau nggak punya ilmu ya. Pokoknya seorang suami akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri. Jangan harap suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Akan digandoli sama istrinya. Ini ya Allah. Dia cuma pinter sendiri. Dia cuma ibadah sendiri. Anak nggak pernah dibangunin untuk sholat witir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat malam. Sholat malam nih, alaihi salatu wassalam. Ketika mau subuh, beliau bangunin istrinya. Kumi. Dibangunin istrinya supaya sholat witir. Bangun istrinya. Dan sebaliknya ada istri-istri yang bisa sholat malam. Suaminya nggak bisa sholat malam. Bangunin suaminya. Bang, mas, satu aja sholat witir mas. Satu mas kata dia. Ya ya. Apa dia marah yang penting satu gitu kan. Terus gitu. Lah uang dia itu kalau nonton bola Masya Allah. Gak perlu dibangunin pasang beker sendiri. Maka dengan cara kita memahami kewajiban masing-masing. Istri melaksanakan kewajibannya. Sang suami melaksanakan kewajibannya. Insya Allah rumah tangga ini akan jalan. Dan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan kepada orang lain. Dan kepada ibu-ibu ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Seorang wanita tidak akan pernah bisa menyelesaikan hak Tuhannya, menyempurnakan hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Sama-sama nih. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Susah kita kalau bertepuk sebelah, nggak ada suaranya. Tapi kalau kita bareng-bareng demi untuk mendidik anak-anak bersama mereka masuk surga. Bagaimana agar kita memiliki anak-anak yang soleh? Yang pertama, niat ketika mau bikin anak. Antum pernah niat nggak waktu bikin anak? Niat. Allahumma Sebagian orang datang karena nafsu. Jadi nggak jadi nggak urusan. Yang penting nafsuku tersalurkan. Nah, padahal di dalam hubungan rumah tangga ini, kalau kita niat untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, minta kepada Allah, insya Allah Allah kasih. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mengatakan la atufannal lailah malam ini aku akan keliling ala tis'ina mra'atan ke 90 istrinya 90 istrinya Nabi Sulaiman kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah setiap wanita itu akan mendatangkan satu pejuang di jalan Allah jalla jalla Bayangkan dia memaksa dirinya untuk keliling ke 90 wanita hanya mengharap anaknya nanti jadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Di sini Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari 90 istri itu tidak ada yang lahir kecuali satu istri dengan anak yang cacat. Maka kita harus mengatakan insya Allah ketika berharap. Dan ketika berdoa minta ya Allah mudah-mudahan. Dari hasil malam ini jadi anak-anak yang soleh soleha. Umar bin Khattab diriwayatkan bagaimana dia mengatakan ini la ukrihu nafsi alal jima. Aku itu benar-benar memaksa diriku untuk jima, untuk mendatangi istriku. Raja an yukhrijallah minni nasamatan tusabbihu wa tadhkuruhu. Hanya berharap agar Allah mengeluarkan dari anak keturunanku orang-orang yang bertasbih dan memuji Allah Jalla Jalla. Niatnya yang baik. Kemudian baca doa. Seorang ustaz. Kita ini kan juga belajar sama ustaz. Ada ustaz cerita. Wallahu alam kata dia. Mungkin nih anak-anak yang nggak benar ini yang durhaka sama orang tuanya yang jadi begal, kayaknya orang tuanya nggak baca bismillah waktu bikin anak. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau anna ahadahum ida arada an ya'tiya ahlahu. Andai kata seseorang di antara mereka apabila hendak mendatangi istrinya, qal dia berkata bismillah. Bayangkan di sini ketauhidan seorang hamba. Dalam kondisi dia berjima, dia tetap mengingat penciptanya. Dia tidak hanya mengingat nafsunya lah. Dia mengatakan bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtan. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan. Dan jauhkan syaitan dari anak keturunan yang kau rizkikan kepadaku. Fa innahu iyuqdar bainahuma walad. Kalau malam itu ditakdirkan punya anak, lam yadurrahu syaitanun abada. Maka syaitan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Antum baca doa enggak jemaah? paling enggak yang mau menikah belajar. Belajar sama <laughs> ya Allah. Ada seorang syekh cerita tentang doa ini. Orang tawaf ya, karena dia semua doa dia baca ya. Pokoknya dapat doa Allahumma janibna syaitan, janib syaitan. <laughs> Itu bukan doa tawaf jemaah. Maka kita harus tahu di mana kita membaca doa itu. Kemudian gaulilah di tempat yang sudah ditentukan. Jangan sembarangan. Gaulah istri di waktu-waktu yang memang diperbolehkan. Dalam waktu haid nggak boleh mendatangi istri. Ada aturannya dalam Islam. Ini berharap dapat anak-anak yang soleh yang dibawa ke surga. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man ya'tin nisa fi mahashihin." Terlaknatlah orang yang menggauli wanita di duburnya. Naudzubillah min Kemudian ketika anak itu lahir sebelum lahir jangan pernah menyebarkan rahasia ranjang. Ada lelaki-lelaki yang dikompori sama sohibnya. Pas malam pertama ditanya, eh gimana tadi malam? Iya. Ada yang suka tanya kayak gitu? Jangan, jangan. Ada yang nggak ditanya tapi cerita. Insya Allah. Ya. Wanita juga kayak gitu. Jangan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna min asharin nas Indallahi manzilatan yaumal qiyamah Sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat Ar-rajulu yufdim lam ilam ra'ati wa tufdu ilaihi Thumma yanshuru sirraha Lelaki menghubungi istrinya, istri menghubungi suaminya, lalu dia ceritakan. Bagaimana dia akan mengharap masuk surga bersama keluarga. Padahal dia pada hari kiamat akan menjadi orang yang kedudukannya paling buruk. Na'udzubillah min Dan Alhamdulillah kalau yang sudah ngaji jamaah, insya Allah udah ngerti. Anak pernah ngisi di sebuah, di BI, Bank Indonesia, itu cerita salah satu takmirnya Ustaz, tolong disampaikan masalah ini Ustaz. Itu teman-teman Ustaz, ceritanya masalah ranjang ini itu semuanya kalau di kantor. Nauzubillah min dzalik Kemudian kalau anak itu lahir, kasih nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Jangan sembarangan kasih nama. Apa arti sebuah nama? Nama itu memiliki makna dan juga berarti doa buat anak kita. Dalam Islam ada nama-nama yang boleh. Ada nama-nama yang dianjurkan, ada nama-nama yang haram. Nggak boleh kita menamakan anak kita dengan nama-nama berhala-berhala. Siapa nama anaknya? Krishna. Krishna itu siapa jemaah? Dewa. Dewa. Dewanya orang-orang Hindu. Siapa nama anaknya? Tuhan. Ada katanya yang namanya iya. Tuhan. Allah Akbar, jangan. Orang tua kadang-kala ketika terpengaruh dengan idolanya, dia ingin memberi nama anak sesuai dengan idolanya. Dan orang akan dikumpulkan nanti bersama orang yang dia cintai. Kalau antum kasih nama anak antum dengan nama artis-artis kafir, pemain-pemain bola kafir. Antum kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan sesuatu yang remeh masalah nama. Anda masih ingat di Semarang dulu ada teman di Lipia cerita dia punya ustadz namanya Minal Khosirin. Termasuk orang-orang yang merugi. Ada di Al-Quran apa tidak? Ada. Ada dalam Al-Quran. Tuh orang tua buka Quran, Ah, ini nama anaknya minal khosirin. Dulu terjemahan Al-Quran jarang jemaah. Jarang. Orang itu berpikir ketika ngasih nama anak minal khosirin. Alhamdulillah anaknya jadi Ustad. Akhirnya ditambahin sama anaknya laisa minal khosirin. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Nah ditambahin. nggak apa-apa dirubah namanya kalau nggak baik. Kemudian akikoh. Akikoh. Ada ajarannya. Ini akikoh ini selamatan yang islami. Orang itu mau nggak mau takut anaknya nggak selamat. Sehingga kita lihat di Jawa itu banyak acara selamatan. Ya kita selamat di anak kita. Nam Supaya anak itu selamat. Tapi dengan cara yang islami. Apa cara yang islami? Akikoh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yuqqa anhu." Semua yang terlahirkan dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong akikah. Sampai kapan? Ya sampai dipotong. Ustaz sudah tua Ustaz. Tapi ibu ana lupa akikah. Ya akikah sekarang. Menurut pendapat yang roji, hatta yu'aqqa anhu. Sampai akikahnya dipotong. Antum yang belum diakikahin, akikah. Karena terus terang ya. Akikah ini sunnah yang mulai zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baru rame di Indonesia berapa tahun? Berapa tahun mulai muncul akikoh plus catering? Melayani akikoh. Mulai kapan? 10 tahun. Ya. Baru 10 tahun mungkin 15 tahun yang lalu. Banyak nenek kita itu yang nggak tahu dengan akikoh. Karena sekali lagi kita setelah dijajah Belanda 350 tahun, Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Dan setelah kita merdeka, nggak langsung merdeka kita jemaah. Tahun 47, 48 masih terjadi agresi Belanda. Tahun-tahun 65 terjadi PKI terus itu. Sehingga kondisi keilmuan umat Islam nggak nyampe-nyampe. Sekarang alhamdulillah udah ngerti akikoh. Ada orang mengatakan, masya Allah, antum syariat baru ini akikoh. Ana nggak pernah tahu. Iya. Ber, bukan berarti dia nggak tahu itu syarat ini nggak ada. Kita aja yang nggak tahu. Maka tanyakan kepada orang tua kita, Pak, Bapak waktu anak dulu lahir di akikoin enggak, Pak? Bapak waktu kau lahir itu potong ayam tujuh dulu. <laughs> Iya, bukan tuh ayam, akikoh ini kambing, kambing. ya mah. Nah, kemudian berikan makanan yang halal. Kalau ingin masuk surga bersama keluarga, tidak sembarang makanan. Abu Bakar Siddiq mengatakan man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula Diruatkan Diriwayatkan secara marfu dan mauquf. Siapa yang dagingnya tumbuh dari kerjaan yang halal, yang haram, makan raka lebih pantas buat dia. Banyak di antara kita yang berdoa memohon kepada Allah. Tapi ternyata doanya tidak dikabul-kabulkan. Ya Allah aku kepingin anak yang soleh. Ternyata anaknya nggak soleh. Dia kepingin fulan. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi tidak berbakti kepada orang tua. Coba kita merenungkan. Jangan-jangan yang anak makan ini haram. Jangan-jangan yang aku berikan kepada anakku haram. Karena terus terang, sampai hari ini mungkin jutaan orang yang dia tidak tahu kalau dia itu makan haram, jemaah. Karena pelajaran agama itu sangat minim sekali. Kita SD cuma dua jam. SMP dua jam. Perguruan tinggi satu semester. Dua jam, ya. Dua SKS, Dua jam. Satu semester. Setelah itu nggak ada agama. Nggak ada. Sampai kapan? Sampai mati. Dia jadi S1, S2, S3, sampai profesor pun ketika dia tidak mau mengkaji agamanya, dia tidak akan dapat di kuliahnya. Maka kita dituntut sebagai muslim untuk belajar tentang hukum-hukum ini. Oh ternyata ini haram ya, Anda baru tahu. Ya kenapa kok nggak belajar? Padahal tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka anak-anak kita harus kita ajarin. Kembali ke masalah makanan yang yang halal. Karena innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Banyak berdoa demi anak kita. Nah, siapa yang ingat doanya Nabi Ibrahim buat anaknya. Anak kasih hadiah. Nah, fadal. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum subhanallah. Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, ini nabi nih. Beliau minta maksa sama Rabbi ja'alni muqimas salah. Kita kadang-kadang sok sudah jadi baik jemaah. Kita nggak berdoa, oh, alhamdulillah anak mendirikan sholat berjamaah ke masjid. Lima waktu dan tidak berdoa agar menjadi orang yang mendirikan sholat. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dhurriyati. Dan dari anak keturunanku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkan doa kami ya Allah. Minta doanya dikabulkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para jemaah doa. Kencengin doanya. Buat anak, buat istri, buat suami terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala karena doa ini silahul mukmin. Senjata orang yang beriman. Doa itu nggak keluar duit. nggak ada doa antum harus keluar duit dulu nggak ada. Antum langsung meminta. Dan setiap saat Allah itu mendo mendengarkan doa hamba. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Pernahkah kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim? Atau kita merasa tidak butuh? Oh anak-anak anak nggak mungkin jadi orang syirik, nggak mungkin berbuat kekufuran. Nabi berdoa itu, apalagi kita. Kemudian yang perlu dilakukan adalah sholat malam. Karena sholat malam ini termasuk iya. tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering curhat kepada teman kita. Apalagi sekarang dengan adanya Facebook, dengan adanya Twitter, orang curhat itu kepada seluruh penduduk dunia. Sedang bersedih statusnya, insya Allah. Kalau lagi dapat rezeki nggak cerita-cerita dia. Kau lagi bersedih cerita. Subhanallah, salat malam minta sama Allah. Antum Curahkan semua isi hatimu kepada Allah Jalla Jalal. Letakkan kening kita di bumi Allah dan panggil Allah. Ya Allah, Allah dengar jemaah. Di sepertiga malam akhir Allah itu turun ke langit dunia dan berkata, "Hal min sa'ilin fa'utiyah." Apakah ada dari hamba-hambaku yang memohon aku akan kasih dia? Allah akan kasih. Wahal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada orang yang mau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ada orang yang memohon kepada yang aku, aku kabulkan permohonannya. Maka lakukan sholat malam. Walaupun sedikit, Kemudian berkaitan dengan pendidikan anak. Karena pendidikan yang ada sekarang terus direnovasi, direvisi, diperbaiki. Buku-buku pelajaran di sekolah sampai hari ini mungkin tahun depan diganti lagi, menterinya berganti, sistemnya juga akan berganti. Ada yang mengatakan nanti ada full day, lagi ribut nih full, full day school. Iya. Masya Allah. Kita dari dulu udah full day school. Pesantren itu bukan full day school. Sebulan full. full. Enam. Kita udah cetak tuh orang-orang yang memang belajar umum, belajar agama. Bagaimana dia bisa mengabdi kepada Robnya dan mengabdi kepada bangsa. Kita udah siapkan tuh dengan pendidikan yang benar. Tapi pada hakikatnya yang namanya madrasah itu ibu jamaah. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah. Kalau engkau persiapkan madrasah itu dengan cara yang baik, engkau telah mempersiapkan generasi yang benar-benar akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Tapi kalau ibunya di luar rumah terus, yang mendidik anak pembantu, babysitter, akhirnya mental anak kita mental siapa? Ya mental pembantu. Dan di Indonesia ini ada banyak permasalahan yang kita harus berdoa untuk negeri kita. Antum jangan lupa untuk mendoakan Bapak Jokowi itu sama Yusuf Kala. Sama menteri-menterinya di waktu-waktu mustajab doakan mereka. Karena tidak bisa dipungkirin pengaruh seorang pemimpin terhadap bangsa dan negerinya. Banyak di antara kita hanya pinter mencela, doakan. Kita memperbaiki, nah, kita perbaiki dengan cara yang baik. Di antara permasalahan negeri kita ini persamaan gender. Yang didengungkan oleh perempuan-perempuan yang kita kesian mereka itu jemaah. Perempuan-perempuan yang entah mau dibawa kemana negeri ini. Kalau semua wanita itu kerja keluar, siapa yang mendidik anak-anak? Bapak Yusuf Kala Hafizahullah taala ketika beliau mengemukakan wacana agar wanita pegawai negeri atau pegawai swasta yang dia hamil atau menyusui atau dia masih punya anak yang disusui boleh telat dua jam. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi apa kata aktivis-aktivis gender ini termasuk diskriminasi? Allahu Akbar. Allah sudah katakan walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu nggak sama dengan wanita. Dan kau tanya kepada profesor anatomi yang paling pinter. Lelaki sama wanita nggak sama. Oke itu secara anatomi. Tanya kepada ahli psikolog yang paling pinter. Lelaki nggak sama sama wanita. Dan kau memaksa dia supaya sama. Enggak. Kekurangan wanita adalah kelebihan bagi lelaki. Dan kekurangan lelaki adalah kelebihan bagi wanita. Ada guru TK itu bapak-bapak. <laughs> Guru PAUD bapak-bapak, insya Persamaan gender. Bapak-bapak jadi guru PAUD. Insya Allah tuh anaknya benjol semua. Karena bapak-bapak ini gak sabaran. Allahu Akbar. Tuh ibu tuh yang bisa mendidik anak ibu. Anak kalau disuruh ngajarin anak-anak ngaji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sama ibunya sah. Kita nggak sabaran memang jemaah. Kita kepingin tuh kalau ada pecut tuh. Tapi kalau ibunya, nah, ayo nak, baca nak, masya Allah. Anak-anak nggak mau makan sama ibunya dirayu. Kalau bapak, mana pecut? Ambil. bapak nggak cocok bapak itu. Tapi bapak itu harus ada, nama harus ada bapak itu. Tapi jangan takut ibu-ibu, kadangkala ada yang single parent merasa berat nggak apa-apa, pahalanya lebih besar. Bayangkan ibunda Imam Syafi'i, berapa pahala dia? Dia single parent mendidik Imam Syafi'i sampai menjadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari nggak ada bapaknya. Siapa yang mendidik? Ibunya. Sufyan al-Thawri siapa yang menjadikannya? Ibunya. Maka bapak-bapak kembali kepada memilih seorang ibu itu tidak main-main Ibu adalah madrasah, persiapkan ibu itu, ajarkan tauhid kepada anak kita. Itu pelajaran pertama tauhid tentang keimanan kepada anak kita. Seperti pelajaran Sufyan untuk lukman kepada anaknya. Ajaran pertama kepada anak kita tentang Robnya. Tentang Allah Jalla Jalaluh. Di dunia ini ada surga. Kalau orang itu selama hidup di dunia tidak pernah masuk surga ini, maka dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu Apa surga itu jemaah? Nah, kasih hadiah. Nah, fadhal. Mengenal Allah, Allah Akbar. Fadhal. Nah, ma'rifatullah. Orang baru akan merasakan surga dunia ketika dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi mereka, mereka disiksa, mereka dipenjara, mereka lapar, apabila mereka mengenal Allah Jalla Jalaluh, maka hidupnya akan serasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, "Lau alimatil muluk wa al mulu wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lal jaladuna 'alaiha bisuyuf andai kata raja-raja dan anaknya raja-raja tahu kebahagiaan yang ada di hati kita pasti mereka akan berusaha meraihnya dengan memukul kita menjilid kita demi mendapatkan kebahagiaan itu ma'rifatullah dan ajarkan itu kepada anak kita ajarkan tauhid Ajarkan ketika dia mau meminta, meminta hanya kepada Allah. Jangan ditakut-takutin sama setan. Eh, jangan ke situ, ada hantu nih. <laughs> Ajarkan tauhid kepada anak kita. Luqman berkata wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tu'shrik billah. Wahai Ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Anaknya udah muslim jamaah. Kita kadang kadang berpikir, apa mungkin orang Islam terjerumus dalam kesyirikan? Subhanallah. Allah berfirman kepada Nabi. Mengatakan, Walakat وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam dan kepada nabi-nabi sebelummu andai kata engkau Allah ini ngomong sama nabi alaihissalatu wassalam andai kata dirimu berbuat syirik semua amalanmu akan gugur dan pasti engkau akan menjadi orang-orang yang merugi kalau Allah mengatakan itu kepada nabi wahasyalin nabi ayyusyrika billah wah tidak mungkin nabi berbuat syirik itu pada hakikatnya peringatan buat kita jangan sok benar. Jangan sok suci. Jangan seakan-akan kita tidak mungkin berbuat kesalahan. Luqman memberi nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah. Padahal dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih berhak untuk mendapatkan nasihat agar tidak menyekutukan Allah. Ketika anak kita butuh sesuatu, ayah, aku kepingin sepeda ayah. Apa yang harus kita jawab? Iya, nanti bapak belikan. Jangan. Ya, sampaikan kepada nak, kau minta sama Allah nak. Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang bagi rizki. Minta sama Allah supaya Allah kasih bapak rizki. Mungkin bapak bisa belikan engkau sepeda. Ajarin anak itu untuk minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setiap yang dia minta kita kasih, kita belikan, kita bisa. Kapan kita ngajarin dia tauhid? Dan doa huwal ibadah. Inti ibadah itu doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau mengatakan ya gulam wahai bocah inni uallimuka kalimat nih jamaah lihat bagaimana pendidikan nabi mencetak generasi robbani sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas umurnya belasan. Masih kecil dia. Diajarin, wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, wahai bocah, kalau engkau mau minta, Nabi tidak mengatakan kau datang kepadaku, kau minta kepadaku. Lah. Beliau mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah dan kalau kau meminta pertolongan mintalah kepada Allah jalla jalaluh wa'lam annal ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف Ini Nabi sedang menanamkan tauhid keimanan di diri Abdullah bin Abbas. Andai kata semua orang, semua penduduk Jogja, semua penduduk Jawa Tengah, semua penduduk Jawa, semua penduduk Indonesia yang jumlahnya hampir 250 juta dan semua penduduk dunia yang jumlahnya hampir 7 miliar itu ingin memberikan manfaat kepadamu. 7 miliar orang ingin memberikan manfaat tidak akan bisa. Tidak akan manfaat itu kau dapat kecuali Allah yang sudah menuliskannya untuk. Dan sebaliknya, andai kata seluruh penduduk dunia, seluruhnya yang presiden, yang tentara, yang preman-preman berkumpul jadi satu untuk menimpakan mara bahaya kepadamu lam yadurruka bisyai illa bisyai'in qad katabahu Mereka tidak akan membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah pastikan buat engkau atas dirimu. Selesai rufi'atil aqlamu Jafati suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Kita beriman bahwa semua sudah Allah tentukan. Kalau anak dikasih pendidikan seperti ini, insya Allah kita tidak akan dengar anak bunuh diri karena stres. Anak seperti ini, anak seperti itu. Tapi mereka menjadi seperti itu karena orang tua karena sekolah-sekolah kita yang tidak mencetak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman yang memiliki mental seorang mukmin sejati. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara saya sebagai anak untuk menyelamatkan orang tua dan keluarga saya dari siksa api neraka dan bersama-sama masuk surga? Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa memberikan mobil buat orang tuanya bisa memberikan rumah buat orang tuanya. Bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua membawanya ke dalam surga adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Dia mengatakan Ustaz orang tua anak belum dapat hidayah ini itu. Anak saya, kau berapa kali ketemu orang tuamu? Ya kalau mudik Ustaz, tapi anak sudah kirimin kitab, anak sudah kirimin gini. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya, dia ingin. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim, mudah-mudahan di situ ada peluang. Cerita Al-Auza'i. Nam, Anda sering lupa antara Auza'i dengan Ibn Rahuya. Al-Auza'i yang ada di Libanon siapa? Siapa Ustaz? Al-Auza'i? Mana Ustaz kita? Ustaz Afidi? Auza'i apa Ibn, Rah Ibn Rahuya? Kalau nggak salah Auza'i. Dia kedatangan salah satu murid baru, datang kajian. Datang kajian, ditanya sama alim ulama ini. Insya nah, insyaallah Auza'i kalau salah, ya namanya yang salah. Tapi ada seorang alim ulama nih, yang dia mengatakan kepada muridnya, engkau dari mana? Mintastur. Gitu. Dari Persia saya. Ditanya sama Uzai Orang-orang sana orang majusi. Ditanya, bagaimana orang tuamu kata dia? Dia muslim. Dia mengatakan orang tuaku masih majusi. Agamanya masih majusi. Kata Auza'i, kau pulanglah. Dia ini datang mau ngaji, mau belajar, disuruh pulang. Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu. Pulang ini. Perjalanan jauh jemaah. Dari Libanon ke Tesla. Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya pada hari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya. Yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya. Nah agamamu ini apa sih? Dijelasin sama sang anak, Pak, ini agama Islam, Pak. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam, bayangkan hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, ya sering ketemu paling tidak, datang ke sana. Ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu, itu bisa merawat 10 anak. Tapi satu anak, tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu. Lebar. Nah, ini ada pertanyaan. Afan Ustaz, saya karyawati bank. Bagian CS. Apa bagian CS ini? Hmm. Saya sudah kenal ngaji dua tahun. Dua tahun lalu melalui kajian di Roja. Di Jogja. Saya tidak boleh keluar kerja oleh orang tua kecuali jika sudah menikah dengan pria mapan. Bagaimana solusinya sementara saya takut dosa riba? Jazakallahu Ustaz. Ya harus segera nikah. Bagi siapa? Hmm. Alhamdulillah orang tuanya masih ngasih solusi ya ngasih solusi karena ada orang tua yang tidak mau anaknya keluar dari kerjaannya jamaah sering anak ingatkan bahwa hidup ini ujian yang kaya yang miskin diuji yang sehat yang sakit diuji yang menjabat yang jadi rakyat semuanya diuji siapa yang akan sukses mereka yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagi ukhti, kalau bisa terus berdoa, memohon kepada orang tua, dan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Dan kalau bisa segera keluar, katakan kepada orang tua ayah, kayaknya kalau anak nggak keluar nggak ada pria yang lamar anak. Nah, katakan kepada dia mudah-mudahan mau mengerti orang tuanya. Allahu a'lam Ustadz, bagaimana cara menyikapi hubungan antara mertua dan ibunya mertua yang bermusuhan selama bertahun-tahun? Masalah kecil jadi besar. Sementara saya tinggal bersama ibu mertua dan menyebabkan hubungan saya dan suami sering menimbulkan konflik pertengkaran kecil Mohon solusinya Ustadz, supaya saya dan suami membaik dan berkurang konfliknya. gimana jemaah? Masalah hati. Kadangkala orang kurang bisa menata hatinya untuk menerima kondisi. Ada orang-orang yang tidak siap menerima kesalahan dari orang lain. Sehingga kalau orang lain berbuat salah, dia tidak akan pernah memaafkan. Seakan-akan dia orang yang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Maka untuk memperbaiki dua orang ini, mertua dan neneknya, maka paling tidak kita harus berusaha mendekati mereka duduk bersama mereka umpamanya. Nggak perlu mengungkit masa lalu. Kalau diungkit biasanya tambah sakit. Iya memang nih fulan kayak gini. Tapi kita katakan tentang keutamaan-keutamaan orang yang memaafkan. Keutamaan orang-orang yang tidak menyimpan dengki dan iri di dalam hati. Nih kedua orang hidupnya melarat jamaah. Orang kalau sudah menyimpan dengki dalam hati, dendam apalagi, habis sudah kebahagiaan dia. Kenapa? Hatinya itu jadi sempit. Tapi orang yang suka memaafkan lapang dadanya. Masalah apapun dia hadapi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mertua kalau merasa dia yang disakiti, kita katakan, "Bu, ibu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih insya Allah apa yang diinginkan. Doakan dia pelan-pelan semoga hilang permasalahan itu. Adapun dengan suami, Berusaha istri ini agar tidak terjadi konflik bersama suami. Kalau suami ngomong jangan dijawab. Bapak-bapak mau lagi ngomong diputus sama istrinya. Oh, langsung sakit hati. Ini orang anu, padahal anak bisa kawin lagi. Padahal ngomongannya sudah gak enak. Maka para wanita mengambil hati suami itu kalau dia lagi marah, lagi ngomong, dengerin. Kalau suami punya pendapat dan ibu punya pendapat, diem. Katakan Masya Allah, pendapatnya mas ini bagus banget. Udah, kita ikut. Demi untuk menjaga rumah tangga itu. Maka semoga dengan cara seperti itu, rumah tangga akan menjadi harmonis. Adapun problematika di dalamnya, insya Allah perlahan-perlahan akan menghilang. Insya Allah, Wallahu alam Kayaknya antum aja yang baca. Next up. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Manusia jenis apakah Mayoritas penghuni surga Yang pertama, ada dua pertanyaan Yang kedua Apakah Ustadz Safik Keturunan Arab Jazakallah khairan Mudah jawabannya Ustadz Masya Allah. Seharusnya nggak dibaca itu pertanyaan. <laughs> Jadi nggak apa-apa. Jenis apa penghuninya? Penghuni surga. Maksudnya jenis kelaminnya atau jenis apa? <laughs> Ya, cuma. Apanya? Ciri-ciri. Kalau ciri-ciri penghuni surga Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 130 kalau salah. Allah mengatakan Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين itu kalau kita bicara sifat penghuni surga mereka adalah orang-orang yang suka berinfak ya mereka orang yang suka berbagi dalam kondisi suka dan duka. Mereka orang yang suka menahan emosinya. Dan mereka orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Serta mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Allah itu cinta kepada orang-orang pelaku kebaikan. Itu salah satu ciri penghuni surga. Kalau bicara jenis kelaminnya, memang di neraka kebanyakan wanita. Dan di surga Kebanyakan lelaki apa wanita? Jamaah. Kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita. Satu orang lelaki bidadarinya berapa? Masya Allah. 100. Enam kalau dihitung eh, banyakkan wanitanya. Masya Allah. Jadi antum aman lah, nggak usah takut. Yang perlu ditanyakan itu bagaimana kita masuk surga. Jadi, pertanyaan kedua, apakah anak keturunan Arab Adam Memang anak punya kakek itu dari Yaman, dari Hadramut. Sebelum 100 1800-an dia datang ke Teluk Bayur. Dia di Teluk Bayur turun di sana nikah dengan wanita Minang. Dari sana ke Jakarta anak keturunan dari Jakarta ada yang kesasar di Jember. Saya termasuk yang nyangsang di Jember. Tapi saya orang Indonesia, bukan orang Arab, jemaah. Apa sih bedanya orang Arab sama Indonesia? La fadla li Arabin ala ajami. Enggak ada keutamaan buat orang Arab di atas orang ajam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya itu dari Adam dan Adam itu dari tanah jamaah. Hada wallahu a'lam bisawab. Ya, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana masuk grup WA, WhatsApp kelas dan anggotanya campur laki-laki dan perempuan. Banyak info yang didapat dan banyak pula basa-basi bercanda ria antar laki-laki dan perempuan. Apakah hukum kita masih menetap di grup WA tersebut? Kemudian, bolehkah dalam Islam bercanda tawa di dunia maya dengan yang bukan mahram namun tidak berkholwat syukran Masya Allah Jamaah mungkin nanti ada namanya kholwat 2016 Ih, kadangkala orang itu berkholwat di dunia maya lebih bahaya daripada berkholwat di dunia nyata. Dari sisi apa? dari sisi kebebasan mereka. Orang sekarang berkholwat nih, istri di rumah berkholwat sama suaminya tetangga. Beda rumah, lewat genteng. Kan dunia maya kan? Bahaya yang ditakutkan itu setan akan menggodain tetap. Setan itu nggak pernah berhenti jemaah untuk menggodain manusia. Tapi apa boleh berduaan dengan chatting berduaan? Ya kalau ada perlunya nggak apa-apa. Kita memang ada keperluan, bukan untuk basa-basi. Makanya bagi para wanita dan para suami juga. Para wanita nih yang sudah menikah, yang belum menikah juga. Kalau dia punya teman-teman di dunia maya yang bukan mahram dia, yang bukan kerabat dia, yang tidak ada perlunya, delete semuanya mereka. Apa gunanya sama mereka kita ini? Yang ada nanti malam maborot. Suami kayak gitu. Tapi suami gayanya beda anak ini berdakwah dia kepada ukti-ukti yang di dunia maya. Allah. ini kan beda gayanya. Kadang-kadang ada yang kecantol juga nantinya. Maka tetap hati-hatilah. Kita ini perlu berhati-hati dalam berhubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri. Kalau yang nulis itu sudah perempuan jamaah, nulis perempuan Allah, beda rasanya jemaah. Masya Allah, fulanah lagi nulis. <laughs> Ya hati masalahnya. Maka keberadaan antum di dalam grup itu, kalau memang sudah berbahaya, ya berpisah. Dan dibikin terpisah grup yang akhwat sama grup yang cewek. Beda apa enggak beda cewek sama akhwatnya mah? Hmm. Kita kadang membedakan, jangan ini untuk akhwat. Kalau cewek Cewek apa bedanya sama akhwa? Dia itu ukti juga, saudari kita. Maka yang dibedakan yang ikhwan ya, kecuali memang di situ tidak ada yang model tadi disebutkan karena kala canda tawa yang akhirnya membuat suasana di situ bisa menumbuhkan syahwat. Seorang wanita ngomong sama lelaki itu diperintahkan agar dia tidak berlemah lembut kalau ngomong. Tusah, tusah. Apalagi kalau di WA di mana itu ada apa istilahnya? Iya, emotion emotionnya. Hmm. Ada emosinya ada bunga, ada ini, masya Allah. Maka hati-hatilah anak kalau nasihat anak dibikin terpisah grup itu kecuali memang ada perlunya beda ya. Kalau memang di situ ada keperluan yang mendesak, umpamanya mungkin guru-guru di sebuah sekolahan demi untuk ber apa melancarkan kegiatan informasi berarti ada kebutuhan tapi kalau sekedar canda tawa kayak gitu lebih baik jangan hadza wallahu alam selanjutnya Ustaz bagaimana hukumnya menikahi wanita yang dia adalah hasil zina tapi dia telah mendapat hidayah dari Allah dia sholat dia beribadah dan mengenal sunnah dan dia senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya tersebut dan dosa dia pribadi. Subhanallah. Masya Allah jemaah. Na'udzubillahi minaz zina. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjauhkan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dari dosa zina. Jemaah. Seorang yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahkan Allah akan menggantikan dosa-dosa dia itu dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Seorang wanita ini hasil zina, dia nggak punya dosa. Bukan keinginan dia untuk lahir sebagai anak zina. Maka jangan dipandang dia sebagai hasil anak zina. Lihatlah dia itu orang baik atau tidak. Apalagi dia sudah bertobat, dia mendoakan kedua orang tuanya agar orang tuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, insya Allah nggak masalah. Kalau memang tadi dia baik. Berapa banyak dosa yang mengantarkan pelakunya ke dalam surga? Dosa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Kok bisa? Bisa. Karena ketika dia berbuat dosa, lalu dia menyesali perbuatan itu Lalu dia menangisi dan dosa itu menghantui dia selalu sehingga membuat dia terus berusaha berbuat kebajikan, memohon ampun kepada Allah, bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Hadza wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki profesi di bidang animasi yang di dalamnya terdapat pembuatan gambar baik berbentuk dua dimensi yaitu kartun atau tiga dimensi seperti Ipin dan Upin atau semacam Doraemon. Pertanyaan, apakah pekerjaan saya tersebut haram karena membuat karakter alam seperti tumbuh-tumbuhan, gunung, pohon dan lain meskipun bentuknya tidak sama persis atau tidak realis. Kedua, job job desk saya sebagai supervisor yaitu yang menerima gambar, memeriksa gambar kalaupun harus menggambar saya hanya menggambar bulatan dengan inisialisasi mata atau mulut yang berupa titik atau garis apakah pekerjaan tersebut termasuk yang dilaknat Allah Azza wa Jalla kemudian yang ketiga bagaimana hukumnya kalau saya membuat animasi untuk dakwah dan edukasi Tentunya tanpa membuat karakter, tanpa membuat mata dan mulut. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kalau yang pertama dan kedua, wallahu alam bishawab. Tanyakan nanti ke Ustadz Afifi, ada Ustadz-Ustadz yang lainnya. Adapun yang ketiga, sangat dianjurkan sekali jemaah. Sekarang dunianya ini memang udah berbeda. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, tadi seperti membuat animasi dakwah ya, animasi-animasi yang ber manfaat karena orang itu kalau mendengarkan beda dengan melihat. Anak kadang kala melihat ada animasi uh, ustadz ceramah lalu dibikin animasinya. Dibikin gambarnya ini itu. Itu subhanallah sangat mengena. Pelajaran-pelajaran seperti itu kalau yang terakhir itu anak rasa sebuah ya perbuatan yang perlu didukung adapun yang pertama dan kedua tolong ditanyakan kepada selain ana hadza wallahu alam nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang sebenarnya sudah mengenal sunnah, sudah berjenggot dan tidak isbal, tetapi tanpa sepengetahuan istri dia masih ahli hisab. Berapa? Dan masih suka melihat televisi yang memperlihatkan aurat wanita karena kalau diingatkan dengan halus terkadang masih marah. Masya Allah. Kayaknya suaminya hadir di sini. nah, kadangkala habis kajian ribut di rumah. Kamu yang nulis soal tadi. Ya. Ini suami istri yang baik yang ingin membawa bergandengan tangan dengan suaminya menuju surga, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hargailah. Hargai keinginan istrinya. Lalu bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur. Kita ini kalau melihat ada suami yang lebih parah, kita akan mensyukuri. Alhamdulillah suamiku masih kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suaminya. Maka seorang wanita yang melihat kepada kelebihan suaminya, insya Allah itu poin penting untuk memperbaiki suami. Dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Menghadapi suami yang seperti ini, Jangan gegabah langsung minta cerai. Karena tidak bisa diperbaiki, mentang-mentang dia merasa udah ngaji, akhirnya dia mencaci maki suaminya jangan. Apalagi istri kau ngomong, "Mas, kau itu sudah ngaji, jenggoten, cingkrang, tapi tetap lakonnya kayak gini." Allah Akbar. Itu insya Allah langsung disuruh pulang istrinya. <laughs> Jangan, jangan cara seperti itu dengan baik-baik. Kalau dia marah, sabar. Karena memang berkaitan dengan hisap ini jamaah ini termasuk penyakit penyakit yang sangat sulit ditinggalkan. Gimana kita mau meninggalkan sedangkan semua sarana itu di depan mata? Antum melihat iklan-iklan yang paling banyak di negeri kita. Iklannya apa? Rokok. Masya Allah. Dan iklannya rokok ada yang orang tua ngerokok kemudian batuk-batuk. Ada. Nggak ada. Iklannya yang muda-muda yang sehat, yang bisa jungkir balik ini itu. Orang lihat, masya Allah, masya Allah, itu gara-gara rokok bisa kayak gitu ya. <laughs> ya ini kayak gini kita. Padahal pemerintah kita memerangi rokok, tapi mafianya rokok besar banget. Ya, ya kita doakan suami kita. Rokok di Amerika itu katanya nih, katanya anak SD nggak bisa beli rokok. Di sini anak kecil masih nyusu bawa empeng beli rokok dikasih dia beli rokok buat bapak beli boleh di sini begitu bebasnya rokok itu dan ini termasuk penyakit yang mewabah di Indonesia namun alhamdulillah banyak orang yang sudah mulai mengerti sehingga pemerintah kita sudah mulai memberikan tempat-tempat khusus untuk perokok untuk mengucilkan mereka semoga nanti semua pada meninggalkan rokok insyaallah Lalu berkaitan dengan televisi tadi ya dikasih nasihat pelan-pelan ya. Kalau nonton dibarengin. Mas, Masya Allah. Itu yang laki ganteng banget. Oh, kamu nonton itu Gak boleh. Itu suami. Tapi kalau dianya kayaknya halal buat dia. Buat perempuan gak boleh. Ini ada suami-suami kayak gitu tuh. Oh, kayak Allah ya. Didoakanlah dinasehatin suaminya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya bukan yang terakhir ini. Eh? Masih banyak. 11.30 masih banyak. Oh, 11.30. eh, Iya. Jamaah, masya Allah. Ustadz ini juga manusia, jamaah. Oh, okay. Kenapa dia pulang Ustadz? Maksudnya banyak sekali, subhanallah. Ada yang dari Purwokerto tadi, Masya ada yang Allah. tidur sini pagi dari Kebumen. Masya Allah, itu. Masya Allah. lah, sampai capek anak. Kalau capek anak berhenti. Teh, oh, fadl. Ustaz, apakah boleh untuk menunjukkan kecintaan kita kepada anak-anak kita atau pasangan kita di hari lahirnya kita mengucapkan selamat ulang tahun, barokallah dan mendoakannya. Sekarang. para jamaah rahimakumullah berkaitan dengan hari kelahiran kita. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi di dalam Islam tidak ada syariat khusus untuk mengingat hari kelahiran. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah perjalanan hidup Nabi kita, Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Terjadi khilaf yang panjang di antara para ulama tentang kapan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Terjadi khilaf. Ini sebagai pertanda tidak ada keutamaan tersendiri untuk hari kelahiran kita. Dan orang dulu, orang dulu itu hampir nggak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Bapak kapan lahir? Waktu itu. Waktu itu. Belanda sedang agresi militer kedua. Insya Harinya wallahu alam. Orang-orang dulu itu nggak perhatian. Sehingga kadangkala yang ada di KTP itu bikinan. Iya. Bikinan dia nggak ada perhatian. Muncul ketika kita terpengaruh dengan gaya-gaya barat ya. Mulai ada pengaruh-pengaruh kita itu merayakan hari kelahiran itu. Boleh tahu hari kelahiran, hafal tarikh kelahiran baru, bagus itu. Untuk mengetahui umur kita juga. Karena ada beberapa syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah balik. Ada orang balik dengan umurnya. Yang kedua masalah mengajarkan sholat, menyuruh sholat. Umur berapa? Umur tujuh tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia lahir. Memukul anak ketika dia nggak sholat umur berapa? Sepuluh tahun. Kemudian berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya walidayya wa an salihan tardaha atardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina Berarti kita perlu tahu tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. Memang ada yang berkaitan dengan umur jamaah. <coughs> Maka kalau kita, <coughs> Allah ya, anak kalau ditanya, anak punya anak lima, ditanya hari kelahirannya, nggak ada yang tahu jamaah. Ya mungkin itu kesalahan orang tua ya. Tapi anak tahu umurnya berapa, mereka tahun-tahunnya tahu. Cuma kalau tanggalnya pas harinya kadang kala tidak terlalu perhatian, maka kayaknya tidak perlu jamaah kita mengatakan hal itu ada orang yang bersedekah telur dengan jumlah umur anaknya. Iya. Anaknya umur 15, telur 15. Sama beras 15 kilo. Enggak lah, enggak ada syariat tersendiri. Doakan itu anak. Ya, nah, kalau anak itu sudah bertambah, nah, Masya Allah, kau udah gede, nak. Kau udah besar. Kau harus makin baik, nak. Doakan dia, enggak masalah. Tapi tidak harus bertepatan dengan tanggal lahirnya dia. هذا والله أعلم الصواب نعم Ustaz, saya berprofesi sebagai tukang bubut dan hanya lulusan tukang SMA. pukul bubut tukang bubut bikin kelas tukang las ya, ya sejenisnya lah nah ini kayu dan lulusan saya hanya SMA sedangkan istri saya adalah dosen di salah satu kampus swasta lulusan S2 dan sekarang sedang kuliah S3. Dalam perkara diskusi apapun, istri saya jarang sekali mengalah, bahkan sampai bernada tinggi dan marah setiap kali saya memberi nasihat yang baik. Bagaimana sikap saya seharusnya? Terkadang kalau tidak sabar ada rasa ingin menceraikannya, tapi itu saya urungkan niatnya karena demi lima anak yang eh, saya dengannya. Demikian. Insyaallah. Barakallahu fikum. Yang pertama, itulah resiko pilihan kita. Suruh siapa kawin sama dia? Kan pilihan berarti kita ini. Kita lulus SMA dapat S2. Sebenarnya lebih tinggi SMA. Kalau dihitung dari SD. SD S1, SMP S2, dia ya, sudah S3. Tapi nggak melihat kepada itulah menikah jamaah. Tapi itu resiko jamaah. Ketika kita melamar seorang wanita dengan pendidikan tinggi, biasanya dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Itu resiko kita. Kecuali yang tadi, yang kita udah bahas tuh. Kalau kita menikahin dia karena agamanya. Kalau kita karena agamanya akan seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah lebih kaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia yang mendukung semua yang dibutuhkan oleh Nabi Alaihissalam. wasallam, Tapi apa pernah Khadijah merasa di atas Nabi Alaihissalam? wasallam? Tidak. Maka kita melihat mungkin kesalahan anak. Ya udah, yang ada dilakoni. Sabar. Ya mau diapakan sekarang jemaah? kadang Kadangkala ada yang bertanya, itu ada pernah yang bertanya, Masya Allah. Ada ibu bertanya, dia punya masalah keluarga, dia ngomong, Ustadz tolong solusinya bukan sabar. ya <laughs> mau solusi apa gitu loh. Sabar ini gak pernah marah jamaah. Kita minta tolong sama dia. Dan Allah mengatakan, Wasta'inu bisabri wassalah. Kau kalau mau minta tolong tuh minta tolong dengan bersabar dan sholat. Maka tuh suami mungkin sudah bersabar, sholatnya belum kenceng, kencengin sholatnya. Ngasih tahu istri yang punya uh, apa namanya dia? Punya derajat lebih tinggi S2 atau nanti S3, ya kalau manggil dipanggil, uh, ibu dokter boleh saya makan sekarang? <laughs> Gimana <laughs> makannya ibu dokter? <laughs> akhirnya root rumah tangga itu. Tapi ya itu resiko jemaah. Resiko kita hadapin dan antum bersabar Allah itu yang membolak-balikkan hati. Allah bisa menjadikan istri kita taat dan tunduk kepada kita. Dan mungkin sebagian istri itu ya karena faktor agama tadi. Dia nggak ngerti tugas dia sebagai seorang istri. Ada wallahu alam dan jangan mudah-mudah menceraikan. Insya Allah bisa diperbaiki. Ustaz, saat ini saya baru baru saja masuk kerja di sebuah perusahaan namun saya melihat perusahaan sering menaruh sesaji di beberapa tempat kerja. Apakah saya sebaiknya meninggalkan atau keluar dari pekerjaan di perusahaan tersebut? Jazakallah. Barakallahu fiq ya. Yang pertama apabila pekerjaan yang dia lakukan itu halal. Tidak ada hubungannya sama sesajen itu. Maka insya Allah nggak masalah. Seperti orang yang bekerja dengan orang kafir. Yang kita tahu orang kafir ini Ya, jangan ditanya apa yang dia lakukan. Ada orang yang tiap hari pasang apa? Dupa yang ditusuk-tusuk itu apa? Umpamanya apabila pekerjaan kita tidak ada hubungannya sama itu, mudah-mudahan nggak masalah. Tapi jangan berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. <coughs> Karena kadangkala kita ini ketika melihat sebuah kesyirikan, karena sering terbiasa. Sehingga di hati ini tidak ada perasaan itu dosa. Oh biasa gitu. Oh enggak ini syirik. Maka kita hati-hati. Kalau nanti kita takut kehilangan hal itu, kita jadi bangkai hidup akhirnya. Bangkai hidup itu orang yang melihat kemungkaran namun hatinya tidak tergerak mengingkarinya. Ini bahaya. Maka antum segera keluar dari tempat itu. Tapi kalau antum tetap beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau dia seorang muslim, pelan-pelan ya dengan cara yang baik, Mungkin kalau antum nggak bisa, antum ngomong sama atasan gimana nih bikin kajian di tempat ini. Karena terus terang banyak orang yang tidak mengerti jamaah. Kita harus jangan sembrono menghadapi mereka. Mereka nggak ngerti. Kita pun baru ngerti. Iya. Dulu kita juga sama nggak ngerti. Maka kita yang ngerti ini jangan oh, sembrono akhirnya uh, apa bukan babat alas ya Antem sana, antem sini, sampaikan kebenaran. Walaupun itu pahit. Ih, iya, tapi ada caranya. Jangan asal menyampaikan, tidak. Ada orang-orang gara-gara salah menyampaikan, dibunuh dia. Ini seorang ustadz memberikan sebuah permisalan. Tentang sebuah ustadz yang ceramah. Nggak tahu ini cerita benar atau dia sebuah permisalan dia, tapi dia cerita. Ada penceramah di masjid dia. Penceramah ini salah yang dia sampaikan. Orang-orang awam setelah imamnya turun, tadi ada anak muda, ya ada muda udah tua, udah jenggotan dia naik ke mimbar. Dia mengatakan yang disampaikan oleh bapak kiai kita tidak benar. Dia jelaskan dalil-dalilnya. Oh, ribut semasjid. Akhirnya ketika turun ya udah selesai. Penceramah itu Jumat depan berangkat lagi, naik lagi mimbar. Ya tadi kemarin saya sudah diluruskan dengan Bapak Fulan, Bapak Fulan. Bapak-bapak tahu, jenggotnya Bapak Fulan ini barokah. Rebutan orang itu narik jenggotnya itu orang. Karena orang awam ini apa katanya? Yang di atas mimbar jemaah. Maka kita tadi jangan sembarang menyampaikan pelan-pelan ketika hendak meluruskan tapi tetap kita harus tegas jemaah menyampaikan kebenaran itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jemaah satu lagi. Satu lagi. Nah. apakah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri Nabi seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34 berlaku juga buat istri-istri kaum muslimin sekarang ini? Subhanallah. Para jamaah, kalau istri Nabi saja diperintahkan untuk melakukan hal itu. Apalagi kita. Dan siapa suri tauladan kita? Kecuali ada penghususan buat mereka. Maka tak kala itu kita menghususkan itu bagi mereka. Seperti istri Nabi itu tidak boleh dinikahin oleh siapapun setelah wafatnya Rasulullah, Rasulullah SAW. Ini kekhususan. Istri kita nggak bisa. Mau pesan, aku berwasiat kepadamu. <laughs> Kalau aku mati kau jangan kawin lagi. Boleh dilaksanakan wasiatnya. Iya. Nggak boleh. Kalau dia mau melaksanakan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia, Ustaz anak kepingin kawin, Ustaz ya kawin nggak apa-apa. Karena hukum itu khusus buat istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk yang lainnya nggak masalah dia menikah. Namun orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Orang yang terakhir suaminya yang terakhir. Hada wallahu alam isab jamaah. Ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Masjid Jami ini, kepada imam besar yang ada di sini dan kepada semua jajarannya serta kepada panitia dan ustadz-ustadz yang ada di Jogja ini yang telah ikut menyelenggarakan acara tablik akbar ini ana mohon maaf tidak bisa membalas kebaikan mereka hanya hanya katakan jazakumullahu khairan semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh